الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله الحديث الخامس والعشرون حديث yang ke-25 من حديث جندب بن جنادة من حديث جندب بن جناده أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا Hadis yang ke-24 juga dari Abu Dzar, hadis qudsi. Yang ke-25 juga hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam anna unasan ada orang-orang di antara sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya seperti mubham. Apa mubham? Atbaitnya. <laughs> tenang, tenang, tenang, <laughs> tenang, tenang al-mubhamu ada mafihi rawi lam yusamna ya ahad apa muham iya jom baiknya apa baiknya Anak juga nggak hafal 34. <laughs> Apa Herus? Terus? Apa Jun? Wal mubahamu fihi rawi lam kam terus? Ada enggak depannya atau belakangnya itu? <laughs> ah, anu Muhammad Cilacap sama Hafid. Siapa? Almu bahamu. Lanjut baiknya. Hah? Terus <laughs> yang keras sedikit. Hah? Hmm, baik. Hmm. Sahabat supaya al-mubham itu ada dua dalam matan dan di dalam sanad. Nah, di sini dalam di dalam matan Abu Dzar Al-Ghifari ceritakan. kalau di sanad eh, itu pada perubahan apa rinciannya sendiri. Qala rahimahullah an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم telah pergi ahlu dusur asalnya ad-dusur ini apa disar disar apa selimut nah, yani nah, ahli selimut pergi membawa pahala ini orang-orang kaya Orang miskin kan nggak punya selimut, makanya melekat di, di badan. Ini ahlu dusur, ini orang-orang agnia. Ya, ahlu dusur dari kata disar selimut kemulan ya. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu mereka puasa sebagaimana kami berpuasa wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim ini kelebihan mereka tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta harta mereka ini seakan-akan para sahabat ini sekelompok sahabat ini mengadu pada Rasulullah ya Rasulullah enak jadi orang kaya mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaita bukankah qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Allah telah menjadikan untuk kamu apa yang kamu bisa sedekahkan. Sesuatu yang bisa kamu sedekahkan. Apa yang kamu bisa bersedekah dengan dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Inna kulli sah tasbihatin sadaqatan. Sungguhnya dengan yakni setiap tasbih itu sedekah. Jadi kamu bisa sedekah dengan tasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa kulli takbiratin sadaqatan. Dan dengan setiap takbir kamu ucapkan Allahu Akbar. Sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah itu ada adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Perintah nam amar ma'ruf ya, memerintahkan kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyan an munkar sadaqah mencegah kemungkaran itu juga sedekah wa fi bud'i ahadikum sadaqatun dan pada nah, furuj kalian kemaluan kalian itu juga ada ada sedekah nah qalu para sahabat heran ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun Ya Rasulullah, salah seorang dari kami menunaikan menyalurkan syahwatnya dan dia di situ dapatkan pahala. Qala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haram." Di kalau dia letakkan pada yang haram, akan alaihi wizrun? Bukankah padanya dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula kalau ketika dia letakkan pada yang halal dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Nah, ini termasuk diantara kelebihan Imam Muslim. Jadi taharilah lafaz walaupun apa namanya, yang penting sering kita dapatkan hadisnya juga beliau panjang, beliau detail, beliau susun enam urutkan. Kalau Imam Bukhari mungkin separuh-separuh didapatkan di tempat ini, tempat yang lain. Nah, nah di dalam hadis ini juga ada faedah lain ini ada apa namanya pembelajaran tentang kias tentang kias namanya kias al-aks kiasul aksi kias terbalik nah, itu nanti ya <clears throat> juga faid yang lainnya faid nah, nahwiyah nah, diajarkan kita di sini ya bagaimana menempa apa namanya kalau huruf taukid kemudian nah disusul dengan jar wa majrur bagaimana ini membacanya kemudian isimnya yang mana ya ini diajarkan nah, dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam yang di nah menunjukkan kepada kita inna bi kulli tasbihatin sadaqatan ini termasuk ya, faedah. Dari sini kita tahu kok jadi enam. Kalau isim minna enam dia tetap mansub meskipun kalau dia apa enam sedangkan khabarnya itu jar majrur itu sebagai khabar muqaddam khabar khabar inna dan seterusnya nah mereka yang punya ilmu yang lebih mungkin bisa menggali lebih lebih lanjut bukan hanya Nah, faedah-faedah yang nahu yang seperti ini juga lebih dalam lagi. Faedah yang lain mungkin dalam balaghiyahnya, balaghahnya, kemudian eh, apa, usul. Nah. <clears throat> Baik. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis 6. Nah, wallahu alam kelihatannya infarada bihi Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya sendirian. Artinya tidak bersama Imam Imam Bukhari. Qala rahimahullah asy syarah Kita lihat syarahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bukan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya keliru. Ini qauluhu qauluhu qaulu Abi Dzar ya, qaulu Abi Dzar. anna unasan karena yang menceritakan ini adalah Abu Abu Zar segolongan orang yakni haula'i humul fuqara humul fuqara mereka adalah orang-orang yang fakir qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba ahlud duthur yakni ai al amwal al kathirah orang-orang ahli dutur, orang-orang yang punya harta yang banyak. Zahaba bil ujur ay as-sawab 'alaiha, membawa pahala, pergi membawa pahala. Walaysa qasduhum bidzalika al-hasad. Nah, mereka mengadukan ini kepada Rasulullah bukan karena iri atau dengki. Walal i'tirad ala qadarillah, dan bukan pula untuk menyanggah tidak senang tidak terima dengan takdir Allah lakin qasduhum la'allahum yajiduna a'malan yastati'unaha wa yaqumuna biha tuqabilu ma yaf'aluhu ahli duthur nah, jadi mereka datang kepada Rasulullah dengan maksud barangkali mereka akan dapatkan akan menemukan amalan-amalan yang mereka mereka mampu mengerjakannya dan bisa mengimbangi nah, mereka jalankan amalan tersebut bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh ahlu ahlu dusur nah, ini menunjukkan kepada kita berapa enam source para sahabat terhadap kebaikan dan untuk ber, beramal nah bukan untuk urusan dunia membuat mereka mereka iri nah bukan untuk urusan urusan dunia Bahkan dalam hal kepemimpinan sekalipun. Kita ingat kisah ya Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Nah. <clears throat> Baik. Qala qawluhu Nah, di sini baru ini juga ucapan mereka para para sahabat yang fuqara. qawluhum yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim mereka salat seperti kami salat mereka beramal ini amalan-amalan yang nah, mereka juga kami juga mengerjakannya mereka berpuasa sebagai kamana kami juga berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka kalah ya ini ya sifat mereka tasabak yatasabaqun ya ada musabakah yatanafas betul-betul berlomba di dalam di dalam kebaikan fastabiqul khairat betul-betul mereka mereka jalankan nah sehingga ketika melihat orang-orang kaya seperti itu kira-kira ada ndak yang sesuai dengan kita yang bisa mengimbangi amalan mereka nah sehingga ketika mereka misalnya dalam keadaan fakir seperti ini datang kepada Rasulullah minta dibawa untuk jihad. Nah, minta dibawa untuk jihad ya Rasulullah. Bawalah kami ya Rasulullah. Tidak mereka temukan dan, dan Rasulullah tidak dan Rasulullah sampai mengatakan, nah tidak punya apa-apa untuk bisa membawa kalian jihad. Nah, tawallau wa ayun tafiru min dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nah, mereka pulang dalam keadaan berlinang air mata sedih luar biasa. Kenapa kok semiskin ini sampai nggak bisa nggak bisa jihad, nggak bisa ikut jihad bersama Rasulullah? Nah, ini mereka. Nah. Yani kata beliau, wala natasaddaq sementara kami tidak tidak bisa bersedekah. Liannahu laisa indana syai' karena tidak ada di sisi kami sesuatu pun. Nah, di antara mereka bahkan ya sebentuk cincin eh, besi saja tidak tidak punya. Ya, ya mestinya itu sudah paling murah. Nah, itu pun tidak tidak punya. Nah, nilai kekayaan di sisi mereka para sahabat nah beda-beda sampai disebutkan dalam riwayat. Nah, hitungan 50 dirham atau 40 dirham itu sudah merupakan kekayaan. Seorang sudah dianggap kaya kalau dia sudah punya 40 dirham. Luar biasa 40 dirham sekarang berapa? Nah, kalau satu dirham itu 10 ribu, dan 400 ribu rupiah, itu sudah kaya. Dia datang, ada seorang sahabat. Datang, ya Rasulullah kan punya apa di perbendaraan, pemegang bendaraan yang di Baitul Mal. Harta, harta Allah dari wanima yang memang haknya kaum muslimin, haknya fukara, sahabat ini datang ingin mendapatkan bagian. Boleh dia minta kepada, boleh dia minta datang kepada penguasa pemimpinnya. Nah, mengajukan, nah, proposal langsung. Dia mengatakan, saya miskin. dan saya butuh uang, saya butuh harta. Dan dia datang kepada Rasul. Tapi sebelum sampai dia di Vietnam bertemu Rasulullah, Rasulullah sudah menyebutkan bahwa orang yang punya masih 40 atau 50 dirham itu sudah dianggap kaya. Subhanallah, dia hitung-hitung di rumahnya ada panci, ada ini, ada itu, semuanya lebih dari 40 dirham. Subhanallah, aku masih kaya, nggak jadi turun dari kendaraannya. Tidak jadi dia turun dari kendaraannya, balik pulang lagi. Ternyata saya masih kaya. Ternyata saya masih kaya. Nah, ya, nah ini di kalangan di kalangan mereka Walaupun di antara mereka, nah, ya seperti itu juga. Seperti Hakim bin Hizam, termasuk di antara sahabat yang sudah tua sepuh. Nah, datang baru Epang eh, termasuk yang belakangan masuk Islam, tapi kemudian baik Islamnya, datang kepada Rasulullah minta, minta boleh, minta harta, diberi Rasulullah, minta lagi, minta lagi. Terus diingat diberitahu oleh Rasulullah tentang bahwa enam harta itu dunia itu hulwun khadirah, manis lagi hijau. Ya, siapa yang diberikan harta, mendapatkan harta tanpa istashraf, tanpa dia berharap-harap, berangan-angan dia mendapatkannya, itu dia diberi burika fihi, dia akan diberi berkah. Tapi kalau ada keinginan nah, datang min apa berharap nah, dia dapatkan hampir tidak mendapatkan berkah. Kata Hakim bin Hizam, "Wallahi ya Rasulullah, saya tidak akan meminta lagi dengan siapapun sepeninggal engkau." Dan itu dipegang oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dapat jatah dari Baitul Mal di zaman Abu Bakar siddiq radhiyallahu an. Bahkan ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ghanimah luar biasa, dipanggil Hakim bin Hizam. Dipanggil, "Mana Hakim bin Hizam?" Ya. Ini jatahmu. Luar biasa para sahabatnya ini ketika itu hasil rampasan ya perang Qadisiyah Baitul Mal muslimin luar biasa banyaknya. Ini disebutkan permadani yang lebarnya 30 kali 30 meter itu permata dan berlian itu dicacah, dipotong-potong kecil-kecil. Tidak ada berlian dan permata yang tercecer. Dikirim dari Persia. Satu pun tidak itu dikirim ke Madinah sampai menangis enam Amirul Muminin dan itu dibagikan kepada kaum musliminnya Madinah. Hakim bin Hizam dapat bagian? Tidak. Dipersaksikan oleh Amirul Muminin kepada seluruh para sahabat kaum muslimin, lihat, saya sudah berikan jatah untuk Hakim bin Hizam tapi dia tidak mau. Dan memang dia tidak mau karena dia sudah berkata kepada Rasulullah. Ini termasuk di antara watak orang Quraisy, orang orang Arab pantang untuk melanggar apa yang dia ucapkan. Ini rujulah. Ini ruju, rujulah. Nah, sikap jantan. Pantang untuk menarik kembali apa yang sudah diucapkan. Nah, ini orang-orang Arab, orang-orang Quraisy terutama. Nah, nah Hakim bin Izam walaupun tidak bersumpah eh, apa ya ini artinya dia di hadapan Rasulullah mengatakan betul betul dia tidak pernah bahkan mendapatkan jatah pun tidak dia ambil sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, qala rahimahullah wala natasaddaqu li li'annahu laysa indana syai'. Sementara kami tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki sesuatu pun. Kalau kita ingat lagi keadaan Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa kepada Allah, Allah majal rizki Kudan. Kudan. Apa kudan artinya? Makanan pokok. Jadikan rezekiku sebagai makanan pokok. Jadi beliau tidak punya simpanan. Yani harta yang beliau punya itu sebagai makanan pokok. Kalau kita kan nabung, ya, uang yang harta yang kita simpan ada anggaran khusus, ya, uang DLL ya, dan lain dan lain-lain. Rasulullah SAW dan nah, itu rezeki beliau yakni qutan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok sampai ketika beliau wafat baju besinya masih tergadai untuk mengapa meminjam dua karung gandum untuk sembilan istrinya. Nah, belum ter tertebus sampai beliau meninggal dunia. Nah, Qala fa kaifa yumkin an nasbiqahum? Ketika kami mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, bagaimana kami bisa mendahului mereka? Au nakuna mislahum atau semisal mereka menyaingi atau sama jangankan mendahului sama saja bagaimana mungkin sama saja tidak di, tidak bisa hadza muradus sahabah radhiyallahu anhum Inilah yang diinginkan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Walaysa muraduhum qat'an al-i'tirad ala qadrillahi azza wa jalla wala an yahtudu haula'il aghniya. Nah, tidak ada keinginan mereka sama sekali untuk menyanggah. Kenapa Allah tidak adil? Kok mereka kaya-kaya, kami kok miskin? Nah, dan tidak pula dengki, iri dengan kekayaan mereka. Nah, nah ini kelebihan kelebihan mereka para sahabat. Bahkan dalam sebagian riwayat, sebagian ulama menghasankan, tetapi di madar hadis itu dari Abdullah bin Lahiyah bahwa da'if. Dari Abdullah bin Amr yang juga dari kisah Abdullah bin Amr dengan seorang sahabat Ansar. Nah, nah salah seorang sahabat, Allah alam Ansar atau Muhajirin. Nah, dia me, nah, ingin melihat nah, Rasulullah menyebutkan akan lewat di dekat depan kalian ini seorang ahli jannah lewat sahabat ini sambil nenteng sandalnya nah baru berwudu besok duduk-duduk lagi bersama Rasulullah Rasulullah mengatakan akan lewat di depan kalian seorang ahli jannah kok siapa lagi ini hari ketiga besoknya demikian lagi akan datang akan lewat di depan kalian seorang ahlu jannah. Tiga kali penasaran Abdullah bin Amr, siapa, kenapa, apa amalan orang ini? Kok seperti itu Rasulullah SAW menyebutnya. Ya Am, saya ada sesuatu dengan ayah Amr bin As. Nah, sesuatu itu banyak ya. Cuma bertikai atau bertengkar atau nah, hubungan baik. dan nah, saya tidak mau apa tinggal di rumah selama tiga hari. Saya ingin tempat, di tempat Anda. Karena ingin tahu apa amalan sahabat ini sampai Rasulullah menyebutkan dia min ahlil jannah. Padahal dia masih hidup. Nah, ketika dia nah, berada di sana, nah, melihat nggak ada yang istimewa pada orang ini ternyata. Nggak ada yang istimewa. Apa yang dia lakukan? Setiap tersentak di malam hari, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, Nah, sudah bolak-balik sampai akhirnya menjelang subuh baru nah sholat mungkin witir yang ringan baru kemudian nah sholat sunnah itu subuh sebelum subuh. Subhanallah, akhirnya Abdullah bin Amr bersikap jujur, sebenarnya tidak ada apa-apa dengan bapak, dengan ayah. Cuma kata Rasulullah, Rasulullah menyebutkan bahwa akan lewat di hadapan kami seorang ahlul jannah dan Anda tiga kali disebutkan oleh Rasulullah seperti itu sampai saya penasaran, amalan apa yang Anda lihat? Ternyata tidak ada yang istimewa. Iya, nggak ada yang istimewa kata. Ya, minta izin pulang. Kemudian, tapi kemudian sebelum apa? terlalu jauh dipanggil. Seperti yang kau lihat, tidak ada yang istimewa. Amalan saya seperti itu tapi saya tidak pernah menyimpan dalam hati saya keinginan sedikit pun dengan apa yang ada pada orang lain. Tidak ada suatu pun dalam hatinya terhadap apa yang ada di tangan orang lain yang ada pada orang lain. Ya keiri ataupun ke rasa ingin tidak ada. Betul-betul ber bersih. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini yang berat. Ini yang sangat sangat sulit. Nah, kita minimalnya apa? Oh, saya ingin seperti dia. Ya, ya. Nah, ini yang demikian sulitnya. Dan ini kalau ini disebut apa? Kalau itu orang Ansar salah satu dan memang seperti itu rata-rata orang Ansar. Allah menyebutkan mereka demikian, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ini sifat dan orang Ansar. Nah, watak orang Ansar. Nah, hati mereka sama sekali tidak ada keinginan terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muhajirin. Kelebihan kemuliaan keutamaan disebut lebih dahulu nama mereka itu tidak membuat mereka iri ya sampai Allah sebutkan wala yajiduna fi sudurihim hajah tidak ada hajat terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka nah nah ini mereka, mereka sampai akhirnya kemudian di belakang hari Rasulullah menyebutkan ya minal iman hubbul ansar Termasuk tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansor. Nah, tanda-tanda nifak itu adalah benci kepada orang orang-orang Ansor. Mereka sahabat. Nah, <clears throat> Subhanallah. Ya, mereka betul-betul jujur dalam keimanannya. Ya, tambah lagi terbukti bukti, buktinya lagi di akhir dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain. Setelah Sakif ditaklukkan, mereka jadi rampasannya ya puluhan ribu ternak. Sebiji pun, seekor pun orang-orang Ansar tidak mendapat. Nah, dirham, uang perak, uang emas sekian ribu, sekian puluh ribu, orang Ansar satu pun tidak dapat. Sekeping pun tidak dapat yang dapat siapa? Abu Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah bayangkan satu lembah penuh ternak. Kamu senang itu? Kagum? Iya, ambil buatmu. Bayangkan, dalam keadaan belum masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam. Putranya Muawiyah juga baru masuk Islam. Nah, Suhail bin Amr, fulan, fulan, fulan. Subhanallah, 40 ribu ternak 40 ribuan ternak itu dibagi seberapa orang? 40 orang, 100-100. Berapa lagi sisanya, Mas? Nah, dibagi 100-100 mereka dapat. Subhanallah. Al al ansar satu satu orang pun enggak, mereka satu satu ekor pun enggak dapat. Bulunya pun mungkin enggak dapat mereka. Subhanallah. Pedang mereka dalam keadaan masih belum kering dari darah-darah musuh, darah-darah Quraisy yang sebagian enam terbunuh. Subhanallah. Nah, Sampai ke? Ya, Masya Allah. Rasulullah sudah lupa dengan kita. Nah, kembali kepada kaumnya. Nah, pedang-pedang kita belum kering lagi dari darah mereka. Tapi itulah lihat. Yang diberikan, dapatkan lima orang-orang Quraisy. Nah, kita tidak dapat apa-apa. Nah, sampai kepada Rasulullah. Subhanallah. Sampai kepada Rasulullah, kumpulkan di satu tempat semua orang Ansar, tidak ada boleh yang lain. Tidak ada, tidak boleh orang lain selain Ansar. Rasulullah datang. Apa yang aku dengar dari kalian? Ya masyarakat Ansar. Nah, mereka, nah, ya seperti itu sampai. Nah, bukankah Allah memberi petunjuk kepada kalian denganku? Bukankah Allah satukan hati-hati kalian denganku? Bukankah Allah muliakan kalian denganku kata Rasulullah. Ini kan Rasulullah punya hak seperti kalau mengungkit yang seperti ini. Nah, nyatanya demikian. Nah, kalian bisa jawab kata Rasulullah SAW. Kalian bisa membantah. Bagaimana membantahnya? Bisa dibalas bangkit. Ya, bukankah engkau diusir kami yang nampung? Ya enggak, betul enggak? Betul. Bukankah engkau dihinakan kami yang memuliakan? Engkau lemah kami yang mendukung menguatkan dan kalian dibenarkan kata Rasulullah SAW. Eh, ya, diam para sahabat Ansar. Kalian tidak rela mereka membawa sampah dunia. Kalian bawa pulang Rasulullah ke kampung halaman kalian. Nangis para sahabat Ansar. Ya Allah. Radhiyallahu anhu. Ya, ya Rasulullah. Naam. Rabina billahi wa Langsung mereka mereka menangis. Kalian tidak rela mereka bawa sampah dunia ke rumah-rumah mereka, tapi kalian bawa Rasulullah ke rumah kalian. Kalau bukan karena hijrah, aku adalah orang Ansar kata Rasulullah. Nangis para sahabat tambah, tambah nangis para sahabat. Ya Allah. Nah. Iya, nah, kemudian ya Rasulullah mendoakan mereka. Nah ini sifat mereka. Manusiawi ya dalam keadaan seperti itu tapi lihat bagaimana mereka akhirnya mereka lebih nah kenapa mereka nah, artinya berbisik-bisik seperti itu di kalangan mereka mereka khawatir kalau kalau Rasulullah betul-betul tinggal tidak kembali ke Madinah ya tidak kembali ke, ke Madinah sudah mendapatkan kaumnya sudah masuk Islam mereka sudah mau nerima nah jangan-jangan lupa sama kita ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat Ansar. Ternyata Rasulullah memilih mereka. Luar biasa bahagianya mas mereka. Ya, sampai basah janggut-janggut mereka menangis karena nah, ternyata Rasulullah memilih memilih mereka. Nah ini para sahabat. Nah, para para sahabat dan orang-orang Ansar terutama. Nah, orang-orang yang mereka betul-betul jujur dalam keimanan dan Allah Maha tahu Allah ma, ma tahu. Wa man dan sikap mereka juga adalah isar, ya. Itu juga bentuk dari sikap isar mereka. Nah, bukan ananiyah, bukan ego, ya, bukan mau menang sendiri, tapi sikap isar. Apa isar? Yang mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, walau kana bihim khasasah kata Allah. Walaupun mereka dalam betul-betul dalam keadaan khasasah, bukan fakir lagi, lebih dari fakir butuhnya udah tinggal itu subhanallah tinggal itu langsung makanan untuk anaknya nah itu masih diberikan jatah untuk tah, tamu dari Rasulullah SAW. Dalam keadaan tamu ini sudah keliling ke rumah istri istri Rasulullah. Keliling ke rumah istri istri Rasulullah tidak dapatkan apa-apa. Kaya mana Rasulullah dengan kita? Istri istri Rasulullah ternyata apa? Tidak punya apa-apa dia di rumahnya. Nah, yang ada cuma air dan kurma. Subhanallah. Bisa hidup ya. Nah, yang ada di dalam rumah cuma air dan kurma ini makanan mereka. Akhirnya Rasulullah tanyakan siapa yang men menjamu tamuku malam ini. Sahabat Ansar datang. Makanan untuk anaknya tinggal anaknya dalam karena sudah menunggu bapaknya pulang untuk makan. Akhirnya apa? Harus nah, tidur dalam badan kelaparan sampai pagi menahan lapar, menangis nanti. Nah, tapi kemudian sampai kepada Rasulullah, Allah takjub tertawa melihat sikap orang orang sahabat tersebut. Nah, wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah. Siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan ini jadi doa terus bagi apa diucapkan terus oleh Abdurrahman bin Auf, orang kaya di kalangan sah, sahabat. Setiap Safa, Marwah, Tawaf itu doa ataupun apa? Beliau berdoa, Allahumma kini syuha nafsi. Allahumma kini syuha nafsi. Kenapa? Kok kamu minta doa dilindungi dari kepikiran jiwa? Karena Allah berfirman, "Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan ini yang nah cukup berat. Nah, baik. Nah ini mereka wala enam wala ayah sudu haulai al Sama sekali mereka tidak iri dengan orang-orang yang kaya tersebut. Nah, ini yang ada adanya semangat ber semangat beramal. Nah, ini bukan hanya di kalangan sahabat Ansar, semua para sahabat Rasulullah seperti itu. Berlomba mereka untuk yang terdepan dalam beramal bukan tampil dalam urusan dunia. Karena ingat, ya, Rasulullah SAW pernah seperti yang saya ceritakan pada waktu yang lalu dari hadis Anas bin Malik. Nah, ilmu Muslim yang lain menyebutkan ya dalam pacuan kuda Rasulullah sudah menang di depan, sudah berada di garis depan, paling depan sudah. Para sahabat senang, Rasulullah menang. Ternyata disalib dari belakang oleh seorang badu. Kalah kendaraan Rasulullah. Para sahabat langsung yang tadinya sudah bangga dengan Rasulullah menang, down. Ya kalah, Rasulullah kok kalah. Subhanallah. Rasulullah tahu para sahabat kecewa. Tadi sudah menang kok kalah sama orang badu lagi. Orang udik, orang dusun. Nah, Rasulullah mengingatkan, "Ma yarfa'u min amri dunya illa wada Allah." Ma rafa'a min amri dunya illa wada'ahu Allah. Tidaklah senaik menonjol satu perkara dari urusan dunia ini masih Allah jatuhkan. Allah rendah, Allah rendahkan. Nah, itu urusan dunia. Nah, ilmu wa fawqa kulli alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang punya punya ilmu. Ibadah banyak. Ya, ya lebih takwa lebih zuhud. Nah, dibandingkan dengan orang-orang dahulu misalnya. Orang-orang sebelum kita para imam yang mereka bisa menyanyi berdiri berjam-jam untuk sholat nah berpuasa dengan wisol nah, puasa dahar setiap hari puasa ya jihad banyak di kalangan mereka orang-orang dahulu yang lebih, lebih hebat dalam berjihad nah ini nah sing apa apa namanya menghilangkan rasa wujud dan bangga dengan apa yang kita kita lakukan. Tapi punya keinginan untuk nah, istibak, jadi ber ya, bersaing dalam artian berlomba. Nah, berlomba dalam kebaikan, bukan dalam urusan urusan dunia. Nah, Abu Bakar datang dalam kajian Usrah nah, menyiapkan Jaisul Usrah. Ya, Jaisul Rasul Rasulullah. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya dalam keadaan Umar juga ingin ya, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar hari ini akan saya kalahkan Abu Bakar dia bawa separuh hartanya separuh hartanya apa yang kau tinggalkan ini nah ini untuk keluargamu ada separuh itu juga nah Abu Bakar nah apa yang kau tinggalkan semua hartanya dibawa apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu Allah dan Rasulnya terdiam Umar nggak bisa juga mengalahkan Abu Bakar Abu Bakar Nah, nah ini, nah, ini para para sahabat. Wafidalika faliyatanafasil, dzalika mutanafisun. Dalam urusan seperti itu, orang-orang yang mau bersaing, orang-orang yang mau berlomba, nah, berlomba. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini beramal orang-orang yang mau beramal ya biarpun dia baru mengenal dakwah misalnya baru ngaji subhanallah para sahabat menunjukkan kepada kita ya di dunia mereka mengalahkan kita mendahului kita di akhirat kita desak mereka jejal sama dengan mereka ini ucapan yang luar biasa dari Suhail bin Amr radhiyallahu anhu nah setelah beliau masuk Islam luar biasa tidak pernah berhenti menangis yang membaca Al-Qur'an tidak pernah jadi nah, berhenti apa sepi dari jihad di fisabilillah bahkan beliau milih di akhir-akhir hidupnya tinggal di mana Syam Mahrusah jaga perbatasan ribab nah ini Suhail bin Amr ya Suhail bin Amr padahal semuanya ini sebelum dia masuk Islam termasuk penyair dan orator ulung yang mengantam mengantam Islam menghayabam, yakni menjatuhkan, menyerang Rasulullah SAW, para sahabat. Nah, tapi setelah dia masuk Islam, eh, mereka, nah, berani ber, bersaing. Yang paling akhir juga, yang paling sengit permusuhannya, sepupu Rasulullah SAW. Ya, Abu Sufyan ibn Harith. Nah, bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah. Sesusuan, sepermainan. Bayangkan, satu susuan, sepermainan hampir sebaya. Tapi paling sengit memang mengusir Rasulullah SAW. Ucapannya, bahkan dia yang juga paling keras mengusir. Nah, Rasulullah menyanyi menentang supaya keluar dari Mekah. Subhanallah. Ya, sampai ketika dia masuk Islam malu untuk mengangkat wajahnya me melihat Rasulullah malu. Dia yang memegang nah, biral kendaraan Rasulullah waktu perang Hunain membela Rasulullah. Nah, sampai kemudian Rasulullah ridha dan ketika wafatnya apa kata dia? Menjelang wafatnya apa kata dia? Para keluarganya, kerabatnya menangis. Jangan kalian menangis. Sejak saya masih Islam belum pernah saya berbuat dosa. Sejak saya masih Islam belum pernah saya berbuat dosa. Nah, ini para sahabat. Subhanallah. Ya, Nah. Ya, subhanallah. Ini mereka mereka limithli hadza falyamalil amilun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, berjuang betul-betul kita nah, iya, mengikuti langkah langkah mereka berusaha. Nah, dengan belajar dan kita menerapkan ilmu yang telah kita kita pelajari. Di dunia kita kalah jauh dari mereka. Bukan berarti kita nah Butuh itu harus terpisah dari mereka. Almaru ma'aman ahab. Almaru ma'aman ahab. Ini saja kalimat ini sudah betul-betul menggembirakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mendapatkan berita hadis ini, subhanallah, Anas bin Malik sudah luar biasa gembiranya. Tidak ada yang lebih dia senangi selain daripada hadis ini. Kenapa? Wahibu Rasulullah SAW, صلى Rasulullah SAW, وسلم Abu Bakar, ورسول Umar, saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya tidak peduli bagaimana amalan saya. Ya, nah ini sikap sikap mereka dan ini perlu untuk kita betul-betul nah berani artinya berpegang kita nyatakan diri kita sebagai salafi dan mereka adalah salafuna mereka adalah salaf salaf kita wallahu alam bisawab baik insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain cukup dulu. Nah, ini punya ya belum kita akhiri diingat lagi bahwa kita nah, ini betul-betul jadi ya, mengikuti langkah mereka ya dalam hal yang bersaing berlomba di dalam kebaikan di dalam kebaikan nah wallahu a'lam bissawab